kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram Wal-Muhtaram Buya Yahya Kepadanya waktu di tempat kami persilahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Uzkur salata ala Nabi Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وصلاة الله وسلامه على حبيبنا شافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش أعنا يا ربنا على ترك معصيتك وأعنا يا ربنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari para pendengar para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid mulia ini Semoga Seperti Allah telah memudahkan kita bertemu di sini Semoga Allah kelak memudahkan kita untuk bertemu di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita bersama-bersama sama untuk memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. الفاتح إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يؤني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين الفاتح إلى الأولياء أولياء الصالحين والشركة أهدي مغيبها أي بكر محمد أخصص سيد محمد شيخ محمد رافي بن الشيخ جامل الشيخ ما شاء الله ثم إلى شيخنا حبيب الدروس ابن مرأة كافي عبد القدير أحمد سيد محمد سيد الماضي بن الشيخ محمد أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن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 سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ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 kami, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu isaknya mundur, jadi kita mulainya pun akhirnya harus mundur. Jadi nanti pun ditutup sedikit agak lebih malam. Kalau biasanya 9.30 mungkin nanti 9.45 atau langsungnya jam 10. Belum terlalu kemalaman Allah. Baik, mari kita niatkan perkumpulan kita di sini. Semoga ini sebagai mukaddimah kita kelak bisa berkumpul kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita nanti. Kita ingin kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Kita kelak ingin bersama rombongan Nabi Muhammad di saat menyeberang siratal mustaqim. Kita ingin bersama Nabi Muhammad di surga. Tapi ingat, kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat ada hubungannya dengan kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad waktu di dunia. Yang biasa dengan Nabi Muhammad di dunia, maka katailah akan dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Nabi Muhammad harus senantiasa bersama kita. Nabi Muhammad harus senantiasa menemani aktivitas kita. Nabi Muhammad harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kuncinya sederhana. Kuncinya adalah apa yang pernah diajarkan para ulama. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan Maulid. Banyak kita temukan di sana sini para asatid, para guru-guru mulia selalu berbicara tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena memang cinta itulah yang menyelamatkan kita. Cinta kepada Rasulullah yang menyelamatkan kita. Cuman banyak di antara kita tidak menyadari kalimat yang diucapkan dengan lidahnya. Apakah sudah dirasakan dengan hatinya? Atau mungkin karena kita sering merasa mencintai Nabi tapi tidak pernah mencermati benarkah hati kita mencintai Nabi. Atau karena cinta Nabi kita anggap cukup dengan kalimat yang terucap oleh lidah lalu hati kita tidak pernah kita korek-korek apakah benar hati kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencintai Nabi dengan cara sesungguhnya maka katailah akan menghadir membuahkan perilaku yang perilaku itu tidak lain adalah perilaku Nabi Muhammad saw Sehingga cara pandangnya adalah pandangan Nabi, cara berbicara adalah cara berbicaranya Nabi. Cara berjalan pun cara berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mendekat dengan Nabi yang gampang itu gimana caranya? Kalau selama ini kita berbicara tentang makna kecintaan kepada Rasulullah, makna kecintaan akan tapi jarang atau mungkin sedikit sekali yang merasakan dengan hatinya. Hanya kalimat cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Kalau mengaku cinta Nabi begitu mudahnya. Tapi yang dianggap nanti adalah bagaimana hati kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti kumpul hamba Allah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat berkumpul di satu hamparan. Dan keadaan di padang mahsyar sangat mengerikan. Semua orang di padang mahsyar merasa capek, Begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar. Sehingga orang fasik, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah di saat seperti itu. Begitu dahsyatnya padang mahsyar, mengerikannya padang mahsyar. Sampai mereka pada berkata, Ya Allah keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun kami harus ke neraka jahanam. Mereka tidak tahu masanya neraka jahanam lebih pedih lagi. Cuman karena keadaan padang masyar sangat mengerikan, maka mereka meminta kepada Allah seperti itu. Tapi ingat di situ ada rombongan hamba-hamba mulia yang mereka itu bukan mencari Nabi tapi dicari oleh Rasulullah. Sayyidina Muhammad di padang, di padang mahsyar terlihat oleh semua penghuni mahsyar. Bagaimana tidak terlihat karena wajah Nabi Muhammad memancar ke seluruh mahsyar. Di padang tersebut Nabi Muhammad terlihat. Tapi ingat, tidak semua yang melihat Nabi Muhammad bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka penghuni padang mahsyar melihat Nabi Muhammad seperti ahli bumi melihat rembulan. Tidak bisa menjamahnya. Tidak bisa mendekatnya. Akan tapi ketahuilah, yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad adalah mereka yang didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan kekuatan kepada Sayyidina Muhammad untuk menjangkau semua umatnya dan diambil oleh Nabi Muhammad satu demi satu. Diambil oleh Rasulullah satu demi satu kemudian dibawa ke telaga Kautsar. Lalu diberi minum dari telaga Kautsar dengan tangan beliau yang suci sehingga siapapun yang meminum dari air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Dan semoga kita adalah mendapatkan bagian air dari telaga Kautsar minum telaga Kautsar dari tangan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya keadaan saat itu jika kita golongan ini. Dan ketahuilah di padang mahsyar itu ribuan tahun. Kalau kita capek di dunia hanya puluhan tahun. Kalau oleh Allah kita untuk berjuang di dunia hanya puluhan tahun. Tapi untuk mendapatkan imbalan kelak di akhirat yang tidak ada batasnya. Bukan 100, 200, bukan 1000, 2000. Tapi kehidupan dalam keabadian di akhirat nanti. Tapi ingat, di padang masa ribuan tahun. Orang munafik, orang fasik, orang kafir menempuh menud, menempuh padang masar. Berada di padang masyar puluhan atau ribuan tahun. Tapi ingat, rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rombongan Nabi Muhammad yang bersama Rasulullah yang diberi minum air telaga kothar di padang mahsyar tidak haus kemudian beliau-beliau melakukan perjalanan dari padang mahsyar menuju surga Allah disebutkan oleh Rasulullah seperti ma bainadz riwal wal 'asri seperti antara waktu zuhur dengan asar begitu cepatnya menuju surga seperti kilat meluncur semoga kita adalah tergolong orang yang semacam ini Semoga kita tergolong orang yang meluncur menuju surga seperti kilat bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat seperti itu, di saat rombongan Nabi Muhammad menuju surga, orang yang berada di padang mahsyar baru tersadar setelah Nabi Muhammad jauh. Baru ngeh kalau ternyata dia adalah orang yang tertinggal dan baru sadar di saat Nabi Muhammad jauh dan di saat merasakan jauhnya Nabi Muhammad dari diri mereka, mereka baru bisa menyeru lalu berkata, Ya Rasulullah tunggu kami, Ya Rasulullah tunggu kami. Ya Rasulullah tunggu kami. Akan tapi Nabi Muhammad tidak menoleh dan tidak menggubris. Akan tapi di saat Nabi Muhammad diseru, Ya Rasulullah tunggu kami, kami umatmu. Maka Nabi Muhammad seketika itu berhenti. Lalu menoleh dan kembali mencari Barangkali ada di antara mereka ada umat Nabi Muhammad yang tertinggal. Dicari satu demi satu. Ditanya mana umatku, mana umatku, mana umatku. Semua yang berada di badang mahsyar. Yang memang di dunia ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Apakah mereka yang pernah mengadakan maulid? Apakah mereka yang sering membuat masjid? Apakah mereka yang membuat pesantren dan seterusnya? Mereka yang di dunia adalah ahli kebaikan. Yang di dunia kenal Nabi. Maka saat itu mengaku, Ya Rasulullah, kami umatmu, kami umatmu, kami umatmu. Nabi memoleh, menoleh kepada mereka. Nabi memandang satu demi satu mereka-mereka yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ternyata, di saat Nabi Muhammad setelah memperhatikan wajah-wajah mereka, kemudian Nabi Muhammad menggelengkan kepala lalu berkata, Tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena waktu di dunia engkau tidak pernah aku kenal aku dengan hatimu. Kemudian Nabi Muhammad berbalik lalu meninggalkan mereka. Dan orang yang di dunia merasa sebagai umat Nabi Muhammad ternyata di padang mahsyar ditinggal oleh Rasulullah. Menjerit mereka. Menyesal dan sudah sungguh penyesalan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Menyesal, menyesal Nabi Muhammad berlalu meluncur menuju surga. Dan orang-orang ini tertinggal. Yang bisa ia lakukan hanya menggigit jari mereka. Kemudian memakan tangan mereka. Sampai tangan itu habis tumbuh lagi, digigit lalu dimakan. Sampai habis tumbuh lagi, digigit lalu dimakan hingga habis. Sampai tanpa disadari, tiba-tiba mereka sudah terperosok ke neraka jahanam. Padahal di dunia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Karena apa? Tidak ada ketulusan di dalam hatinya. Bahkan mungkin Nabi Muhammad telah ditunggangi untuk kepentingannya. Mungkin Nabi Muhammad telah dijual untuk dunia. Awas hati-hati. Munafik. Mungkin sekali seperti isyarat oleh Rasulullah ulama Menyebut Allah bukan mengagungkan Allah tapi mengagungkan dirinya. Membuat majlis seperti majlis yang Nabi Muhammad bukan untuk menyanjung Nabi Muhammad tapi untuk membuat sanjungan untuk dirinya sendiri. Kalau dia kiai paling hebat, mungkin dia paling jamaah, paling besar jamaahnya. Tertipu. Dia mengumpulkan orang banyak bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad tapi ingin orang-orang mengagungkan dirinya kalau dia hebat. Bahkan mungkin di jidatnya dikasih tempel tercinta Nabi Muhammad tapi sesungguhnya dia bukan orang cinta kepada Nabi Muhammad, munafik. Maka saat ini kita perlu serius dengan Rasulullah. Kita perlu benar-benar dengan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kita harus membiasakan dengan Nabi, harus dengan Rasulullah. Dan Nabi Muhammad suri toladan buat kita. Kita harus membiasakan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita tampilkan Nabi Muhammad di anak-anak kita. Kita perkenalkan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus anak-anak kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul kecintaan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Kita perlu misalnya di rumah kita kita biasakan dengan Rasulullah. Memang cinta itu adalah karunia dari Allah. Pemberian dari Allah. Kalau sudah seorang hamba mencintai Nabi begitu mudahnya untuk meniru dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu singkat saja saat ini. Kita ingin membiasakan kita dengan Rasulullah. Kita biasakan di rumah kita, di anak-anak kita. Sebuah pertanyaan ringan. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad datang ke rumah kita. Ini pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad datang ke rumah kita, kira-kira kita senang atau tidak? Cuman pertanyaannya Nabi Muhammad senang tidak masuk rumah kita? Kira-kira Nabi Muhammad senang tidak masuk rumah kita? Berkenan tidak beliau masuk rumah kita? Siapkah kita rumah kita dimasuki oleh Rasulullah? Jangan hanya berkata siap-siap. Jangan sampai Nabi Muhammad masuk ke depan pintu rumah kita lalu kembali. Karena apa? Di sini banyak hal yang menjadikan aku murka. Di rumah ini banyak menjadikan aku marah. Lalu Nabi Muhammad meninggalkan. Kita perlu koreksi diri kita sendiri lihat. nggak perlu lihat rumahnya orang lain. Tapi kita perlu melihat rumah kita. Sudahkah rumah kita rumah yang dicintai Nabi? Kita harus membuat perubahan. Dandanan istri kita, dan dandanan anak kita seperti apa? Bagaimana kalau Nabi masuk ke rumah kita lalu ingin nimbrung duduk bersama kita di ruang tamu, kita nonton apa di situ kira-kira? Kemudian Nabi Muhammad permisi minta kepada kita izin, minta izin untuk membuka lemari putri-putri kita bajunya kayak apa, sadar atau tidak? Lalu apa yang ditempelkan di dinding-dinding rumah kita? Hanya karena mendapatkan tanggalan gratis gambar yang gak karu-karuan masih ditempel padahal itu menjadi Nabi Muhammad murka. Iya kalau yang ditempeli, yang ditempelkan adalah tokoh-tokoh yang dekat kepada Nabi. Tapi kadang orang yang tidak jelas. Mungkin orang fasik, mungkin orang yang tidak beriman. Yang membuka auratnya lalu kita tempelkan di rumah-rumah. Apakah Nabi Muhammad akan datang ke rumah kita saat itu? Nabi Muhammad jangan didatangkan di tempat semacam ini saja. Setelah itu bubar Nabi Muhammad. Kita perlu menjadikan rumah kita rumah Rasulullah. Harus kita biasakan anak kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rumah kita indah. Dan amanat ketahuilah Nabi Muhammad adalah bisa mendengar apa yang kita lakukan saat ini. Nabi Muhammad tahu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kelebihan dalam hal ini. Dikatakan tuh orang tuh alaiya akmalu ummati akan diajukan kepadaku semua perbuatan umatku baik dan buruk akan diajukan kepada Rasulullah. Jadi yang kita lakukan Allah Rasulullah juga tahu. Kalau seorang itu munafik Nabi Muhammad juga tahu. Aku Nabi Muhammad aku pecinta Rasulullah. Oh. Mungkin di saat membaca solawat bersama yang lainnya menangis saat itu akan tapi Nabi Muhammad hanya sesaat berada di majelisnya. Keluar dari majelis Nabi Muhammad ditinggal dan tidak ada lagi. Ini problem dan musibah gitu. Baik sekarang mari kita membiasakan dengan Nabi Muhammad sudahlah yang ringan saja. Kita mau maulidan juga di sini saat ini. Biasakan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kami selalu menghimbau sesuatu yang ringan, gak usah berat-berat. Yang selama ini kita sudah pasti melakukannya. Mulai dari makan kita, mulai minum kita, mulai cara berpakaian, mulai kita masuk misi. Semuanya sudah kita ketahui. Semua sudah ngerti ilmunya. Akan tapi kita hanya perlu mengamalkan ini semua dengan sadar kalau ini adalah sunnah Nabi, kalau ini adalah pekerjaan Nabi pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti makan dan semuanya pasti minum. Kalau niru Nabi, pastikan tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan. Pastikan anak kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan. Sederhana dahulu. Tidak usah berbicara tentang amalan sunnah yang berat-berat, bukan. Tapi yang ringan. Yang mau tidak mau kita pasti makan, yang mau tidak mau kita pasti minum. Pastikan diri kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan. Dan pastikan anak kita tidak minum dengan tangan kanan dalam posisi duduk. Kemudian niatkan kalau kita ingin niru Rasulullah. Ini loh cara minumnya Rasulullah dan ini cara makannya Rasulullah. Kalau mau makan kita baca bismillah pun harus kita ingatkan kalau itu caranya Nabi Muhammad SAW. Dengan Rasulullah, kalau kita mau ke WC ketahuilah kita hendaknya mendahulukan kaki kiri dulu karena ini caranya Nabi Muhammad SAW. Tapi pastikan sadar bukan hanya sekedar mengamalkan sunnah. Bisa saja orang mengamalkan sunnah tapi Nabi Muhammad tidak ada di hatinya. Hanya ingat buku fikih yang dipelajarinya atau kitab bulughul maram atau petua ustadznya saja. Bukan Nabi Muhammad yang diingat. Orang mengerti masuk WC kaki kiri dulu tapi bukan Nabi Muhammad yang diingat. Akan tapi kaki kiri. Atau kalimat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin sambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk WC misalnya kita kok lupa tiba-tiba mendahulukan kaki kanan dulu Tarik kembali demi Nabi Muhammad. Ah. Tarik lagi. Baru kita masukkan kaki kiri kita terlebih dahulu. Membiasakan yang ringan-ringan. Dan betul-betul dibiasakan. Sampai kalau kita di ruang, ruang di meja makan dengan anak-anak kita. Kita ajak mereka baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri pemahaman. Kenapa kita baca bismillah? Mungkin selama ini kita memahamkan kalau kita baca bismillah biar barokah. Kalau baca bismillah biar setan nggak ikut makan dengan kita kalau baca bismillah begini-begini. Itu bagus. Akan tapi kita pengen, kita perlu, kita ingin bahwasanya kalau kita mengingatkan anak kita urusan kesunahan kita sambungkan kepada Nabi. Jadi kita ingatkan dede kita semua akan makan dan kita membaca bismillah dulu. Kenapa harus baca bismillah? Karena Nabi Muhammad pernah membaca bismillah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan Nabi, Muhammad. Nabi Muhammad pernah makan dengan tangan kanannya. Nabi makan dengan tangan kanannya. Jadi dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dikit-dikit dengan Rasulullah. Dan ini mujarab ini. Setiap saat Nabi Muhammad mau pakai baju, pakai kanan tangan kanan dulu sayangku. Seperti Nabi Muhammad. Dikit-dikit seperti Nabi Muhammad, dikit-dikit seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan ya. Apa yang ada di rumah kita? Yang biasa kita lakukan, lihat. Masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum, ini pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit Rasulullah. Jangan melakukan sunnah kecuali ingat Nabi Muhammad. Bahkan jangan melakukan perintah kecuali kita ingat bahasanya itu perintah Nabi Muhammad. Bahkan di saat kita sholat pun Rasulullah bersabda. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita lagi melakukan sholat Allahu Akbar hendaknya kita ingat Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi. Kita tahu seolah-olah melihat Nabi. Kamaru itu muni usoli seperti engkau melihatku. Dalam keadaan kita khusyuk menghadap kepada Allah, ternyata masih dihimbau kita untuk ingat Nabi Muhammad. Bahkan bukan sekedar kita ingat, akan tapi kita harus mengucapkan salam kepada beliau. Di dalam sholat kita mengucapkan, Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu mulianya Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi disebut, Padahal kita dalam keadaan sholat. Untuk ingat kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu. Mengingat Rasulullah. Dalam semua aktivitas ibadah kita, kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Dikit-dikit kita ingin minat seperti Nabi Muhammad. Ini seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad. Dikit-dikit seperti Rasulullah. Sampai mungkin seorang anak punya anak, seorang ibu punya anak lima, lima tahun. Tiba-tiba kak saking sering dengar ibunya ngomong tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad sampai mungkin seorang anak berkata, aku nanti kalau gede pengen jadi Nabi Muhammad. Tidak bisa jadi Nabi Muhammad, tapi nggak ngerti dia. Kalau tidak bisa jadi Nabi Muhammad. Cuman paling tidak, hatinya terikat ingin jadi Nabi Muhammad SAW. Bukan pengen jadi robot. Pengen, pengen jadi ini. Tapi pengen jadi Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang perlu dites anak-anak kita. Kita perlu pulang sekarang ke rumah kita. Kalau pulang ke rumah kita nanti besok pagi tanpa kita rekayasa, kita tes, kita tanya anak-anak kita. Tanyakan kepada anak kita, nak idolamu siapa? Kalau ternyata anak kita tidak bisa menyebut Nabi Muhammad. Atau ternyata anak kita menyebut artis. Atau pemain. Bola kayak tempat minton atau apa. Maka ketahuilah, hendaknya kita menangis sehari semalam kalau perlu. Karena apa? Anak kita telah mengidolakan selain Rasulullah. Mengidolakan Nabi Muhammad. Mungkin mengidolakan seorang ulama masuk akal karena ulama adalah karena cinta Nabi Muhammad. Mengidolakan Sayyidat Fatimah Zahra, mengidolakan si Siti Aisyah dan seterusnya. Coba tanya anak kita secara serius. Sudahkah kita ajari mereka kenal Nabi Muhammad? Kalau tidak sia-sia kita mendidik mereka. Rugi kalau anak kita tidak kenal Allah dan Rasulnya. Tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasakan di rumah kita coba. Kita sendiri tentunya mulai. Kadang kita ini masya Allah ngerti sunnah tapi sering lupa. Minum dengan tangan kiri seenaknya nggak sadar. Mungkin makan sudah berdiri pakai tangan kiri. Dari yang kecil yang ringan saja pastikan. Aku tidak akan minum kecuali dengan tangan kananku dan aku sudah mengucapkan bismillah seperti yang diajarkan Nabi saw. Nah ini. Kita sering lupa hal-hal semacam ini, sepele. Kita sering sibuk dengan sunnah Nabi yang berat-berat tapi yang ringan-ringan jarang kita perhatikan. Inilah yang akan memupuk kecintaan. Semakin sering dengan Nabi Muhammad akan terpupuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kedua, ini membiasakan. Amalan yang kedua adalah membaca solawat. Jangan sampai kita dalam sehari membaca solawat kurang dari 300 kali. Baca solawat jangan kurang dari 300 kali. 300 kali mah enteng. Pagi 100, yang 100, malam 100. Itu untuk anak-anak TK, untuk anak-anak kecil kita. Nggak apa-apa kita biasakan mereka untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau sudah malam tiba, hendak tidur, kita tanya dedek, sudah selesai 300 atau belum? Belum, ma. Ayo kita temani sampai tertidur. Jadi Nabi Muhammad tidak jauh dari perilaku mereka. Itulah maulid yang sesungguhnya. Setiap saat kita maulid. Bukan maulidannya setahun sekali di masjid, lalu bubar, selesai. Enggak. Maulid yang sesungguhnya. Perilaku kita berlaku Nabi SAW. Membaca salawat terus. Sampai nanti seorang hamba menemukan di dalam dirinya kecintaan tanpa ia ia duga-duga. Ternyata mencintai Nabi Muhammad SAW. Baik. Ini yang perlu kita hadirkan di bulan Maulid ini. Ayo membaca sholawat minimal 300 kali. Anak-anak kita. Ini adalah dua ijazah yang kami sampaikan. Ijazah yang pertama adalah mengamalkan semua apa yang kita tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi perilaku kita sehari-hari. Kita hubungkan dengan Rasulullah. Tapi bukan sekedar kita melakukan, tapi ingat kalau ini adalah pekerjaan Nabi. Ingat ini pekerjaannya Rasulullah. Jadi sadar kalau ini pekerjaan Nabi SAW. Kalau demikian orang bisa seperti itu, berarti Nabi Muhammad terus bersamanya, maka akan muncul kecintaan yang sesungguhnya di hati seorang hamba tersebut. Kemudian, kemudian yang perlu kita perhatikan juga sifat-sifat Nabi yang sangat ditonjolkan oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil Aku tidak mengutusmu kecuali untuk kasih sayang Allah. Ini sifat Nabi banyak. Nama Nabi Rauf Rahim. Akan tapi saat ini yang sering hilang adalah sifat Nabi Rahmat yang jarang kita hadirkan. Nabi penuh kasih. Kan? Dan sekarang ini permusuhan kita ini juga karena hilangnya rahmat. Kita lupa kalau Nabi adalah guru rahmat. Makanya termasuk ini adalah untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah. kenalkanlah kalau Nabi Muhammad adalah guru rahmat, guru kasih sayang. Nabi penuh kasih dan sayang kepada anak kecil. Nabi penuh kasih sayang dengan wanita. Nabi penuh kasih sayang dengan orang yang maksiat sekalipun. Nabi Muhammad penuh kasih dan cinta. Nabi sangat mencintai. Wa ma arsalka illa rahmatan liman. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan qalbi lang min hawlik. Nabi SAW adalah hamba yang dipilih oleh Allah dengan sifat rahmat. Penuh kasih sayang. Sehingga inilah saat kasih sayang hilang di masyarakat kita muncullah sesuatu yang unik. Akal tidak bisa nerima. Adik bermusuhan dengan kakaknya gara-gara warisan. Seorang anak musuhan dengan ibunya gara-gara dunia. Karena hatinya sudah tidak sambung dengan Nabi SAW. Hatinya kotor. Tidak ada rahmat. Maka sekarang kita perlu tumbuhkan makna kasih sayang ini. Agar mudah kita di dalam menjalankan sunnah Nabi tadi. Jadi untuk kita menjalankan sunnah Nabi yang kita sebutkan tadi. Harus ditumpangi dengan makna kasih sayang. Mengenali Nabi. Sifat Nabi banyak. Nabi adalah apa, pemberani, Nabi adalah orang dermawan. Akan tapi ketahuilah. Nabi adalah orang yang diutus rahmatan lil alamin. Memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Menjadi sebab kasih sayang, guru kasih sayang. Sekarang permusuhan Masya Allah. Tidak pandang. Disebutkan Rasulullah, Dabba alikum da'ul umami qablakum akan merayap di hati kalian ini penyakit umat-umat terdahulu. Ada penyakit umat terdahulu yaitu al-baghdha, yaitu kebencian. Wayal halikatu dan kebencian itu halikah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahlikud tidak memangkas agama, yaitu kebencian. Hubungannya dengan kebiasaan kita sehari-hari apa? Ya kita sebutkan tadi, lihat akan paham, akan nyambung nanti. Permusuhan ini mengerikan. Menjadi hidup tidak indah. Dan hilangnya cinta ini karena tidak pernah kita pupuk. Ayo kita sekarang singkat ini waktu singkat ini. Di waktu yang singkat ini kita belajar kasih sayang, belajar cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya sederhana. Jangan sekali-kali punya dendam kepada siapapun. Jangan punya kebencian dengan siapapun. Kalaupun kita marah dengan seseorang, mungkin marah. Dan ada tersimpan di hati bibit dendam dan dengki benci tadi. Tapi tumpangilah dengan kata maaf. Tumpangilah dengan doa. Maka jangan sekali-kali kita mendoakan jelek kepada siapapun. Kalau kita marah dengan seseorang sebesar apapun marah kita. Doakan ya Allah semoga dia menjadi ahli surga, masuk surga, berikan rezeki, ampuni dia. Tapi dengan hilangnya makna kecintaan ini Masya Allah, luar biasa. Kejahatan akan terjadi semuanya. Kita mendoakan. Kita harus mencintai di antara kita karena Allah. Cinta karena Allah. Pertemuan karena Allah. Persaudaraan karena Allah. Gimana persaudaraan karena Allah itu? Bukan pamrih. Kita tidak dekat dengan seseorang karena kekayaannya. Mungkin ada orang kaya datang kepada kita atau kita kumpul dengan orang kaya. Duduklah dengan orang kaya tapi bukan mengharap kekayaannya. Tapi duduk kepada dengan orang kaya karena kita rindu agar orang kaya itu masuk surga. Kita duduk dengan orang pejabat bukan karena kita mengharapkan apapun di balik jabatannya. Tapi jadikan di hatimu kerinduan agar orang tersebut bisa masuk surga. Pejabat ahli surga. Nah ini dimulai dari hati. Kasih sayang, hati yang mencintai. Kalau sudah rahmat dicabut dari hati, muncul kejahatan-kejahatan yang banyak sekali. Rahmat. Kasih sayang. Nabi SAW guru kasih sayang. Jangan mendendam selesai ya. Kalau ada orang berbuat marah kepada kita, ayo kita tata hati kita. Hmm. Saya tidak boleh mendendam. Langsung kita tumpangi dengan memaaf. Kita memaafkan. Orang yang berbuat salah dengan kita, kita maafkan. Ingat suatu ketika Sayyidina Muhammad Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita begini ceritanya. Nanti di surga itu ahli surga itu akan mencari semua sahabatnya di dunia yang pernah ia temui. Dicari sahabatnya di dunia. Ternyata ada penghuni surga itu mencari sahabatnya sudah ketemu semuanya kecuali satu sahabat yang tidak ditemui. Ada satu ketinggalan. Karena satu ketinggalan bertanyalah orang tersebut kepada malaikat, wahai malaikat, aku punya satu sahabat yang namanya fulan ini kok sekarang tidak ada di surga? Lalu malaikat menjawab, kalau orang itu wahai hamba Allah, tempatnya tidak di surga, tapi sana di bawah di neraka jahanam. Maka yang berada di surga tadi memohon kepada malaikat, wahai malaikat, Mintakan kepada Allah agar orang yang di neraka itu bisa masuk surga. Karena demi Allah, dia mengatakan. Demi Allah, wahai malaikat, aku pernah bertemu dengannya sesaat karena Allah. Pertemuan sesaat. Bukan kita bertemu setiap bulan, bukan? Bukan kita bertemu setiap hari. Akan tapi bertemu sesaat karena Allah. Kemudian malaikat menghadap mengadu kepada Allah. Kemudian Allah mengkabulkan. Sehingga lihat, orang yang tadi kecebur di neraka, jahanam diangkat ke surga, ke surga gara-gara pertemuan karena Allah, gara-gara persahabatan. Bertemu karena Allah, bukan mengharap dunia, bukan mengharap pangkat, bukan mengharap kekayaan, akan tapi semata-mata bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita ini karena Allah. Tidak ada yang bagi-bagi duit di sini. Tidak ada bagi-bagi pangkat di sini. Insya Allah semuanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi sebab kita bertemu nanti di surga. Tapi begitu sebaliknya orang yang tidak punya hati, tidak punya cinta. Sehingga terjadilah keboliman. Kalau sudah berbuat dolim itu tersiksa nanti sampai dikatakan bersaudaranya al-akhilla yauma idzim ba'dhum li adu. Persahabatan di dunia ini ternyata nanti di akhirat menjadi musuh. Semua saling nuntut. Kecuali orang-orang yang bertakwa, persahabatan karena Allah. Mungkin kita mula-mula urusan dagang, jual beli. Akan tapi jangan cukup urusan kita dengan manusia hanya urusan jual beli. Kita tingkatkan urusan kita dengan manusia. Aku memang jual beli dengan dia. Tapi aku ingin menumpangi ini dengan istilah makna cinta. Persaudaraan karena Allah. Bukan sekedar jual beli, bukan. Tapi lebih dari itu kita melewati. Bukan sekedar jual beli. Akan tapi harus kita tingkatkan untuk hubungan baik karena Allah. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita biasakan persaudaraan. Kalau jika ada nanti ada yang kepleset di akhirat, ada yang nolong karena apa? Punya ketulusan di dalam bersahabat. Punya ketulusan dalam bersaudara. Lus yang sesungguhnya. Baik, dan ini ada tanda-tandanya. Tandanya adalah selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Tidak menginginkan kejahatan terjadi pada saudaranya. Saudara maksudnya orang yang ada di kiri kanannya. Menginginkan kebaikan, tidak menginginkan ada ketidakbaikan menimpanya. Lah ini laki-laki coba kita koreksi. Yang sudah ahli ibadah bangun malam setiap malam. Ahli Jumatan, tahajud dan sebagainya. Saya membuat contoh misalnya orang lagi berangkat sholat Jumat. Jam 10 sudah di masjid. Baca surat kahfi selesai. Sampai doanya kencang. Masa luar biasa. Seolah-olah ahli surga. Akan kami tanyakan, hei hamba Allah. Di saat engkau telah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, melakukan kebaikan. Sekarang tanyakan kepada hati kecilmu. Di saat melihat tetanggamu tidak sholat Jumat, pernahkah kau menangis karena itu? Maka tidak cukup orang jadi ahli ibadah kalau ternyata hatinya belum hidup terenyuh di saat melihat saudaranya tidak melakukan kebaikan. Atau di saat saudaranya melakukan kemaksiatan. Di saat saudara melakukan kehinaan, harus terenyuh hati kita. Menangis kalau perlu. Karena saudara kita terjerumus, saudara kita melakukan kemaksiatan. Saudara kita melakukan keharuman dan ini cinta. Tidak rela saudaranya tertimpa musibah. Tidak rela saudaranya melakukan kemaksiatan. Menangis. Sehingga para kekasih Allah kalau dengar berita ada orang berzina seperti Imam Muhammad mendengar tetangganya berzina menangis. Sampai yang memberi kabar tersebut ketakutan kenapa imam kok menangis seperti itu? Apakah yang berzina adalah saudara kerabatmu? Dijawab oleh imam tersebut. Bukan. Yang berzina bukan kerabatku, bukan sanak saudaraku. Akan tapi yang aku tahu di kampung ini semuanya orang Islam, orang beriman. Berarti yang berzina itu adalah orang yang beriman umat Nabi Muhammad. Maka menangislah beliau. La yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai untuk mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia pengen selamat di akhirat, kita harus menginginkan orang lain selamat nanti di akhirat. Makanya kalau engkau melihat orang kaya, jangan kau lihat kekayaannya. Tapi bercita-citalah, semoga ini orang kaya ahli surga. Bagaimana caranya? Dekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat pejabat pun demikian. Kita ingin semuanya menjadi ahli surga. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, jangan ditimpangi dengan kejahatan. Tidak. Cukup kita doakan, Ya Allah berikan pengampunan, berikan kesadaran, Ya Allah. Muncul rahmat. Kasih sayang. Dan indahnya hidup dengan kasih sayang. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan di antara kita. Yang ada adalah keindahan, keindahan, keindahan. Bagaimana rasanya kita rindu dengan sahabat? Ketemu dengan riang gembira. Bertemu itu enak, nyaman. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan ditandai, tadi kita sebutkan. Kita mencintai saudara kita karena Allah ditandai. Kita selalu menginginkan kebaikan untuknya. Termasuk di antaranya mendoakan. Maka berdoa ini penting. Dalam persahabatan persaudaraan, tanda cinta. Jika ada dua orang bersahabat, kok lupa mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pembohong. Berdoa di saat berpisah ini dahsyat. Tolong amalkan ini. Amalkan, amalkan, amalkan. Mendoakan sahabatnya di saat berpisah. Itu menyuburkan cinta itu. Doa yang baik, ya Allah. Saudaraku itu berikan rezeki yang luas. Istrinya jaga anaknya. Kita mengingat. Mengingat adalah dahsyat. Mengingat saudara kita. Makanya kalau ada orang berpisah. Maka hakikat pertemuan itu di saat berpisah. Pertemuan ini adalah pertemuan jasad. Ini wasilah. Tapi hakikatnya di saat kita berpisah. Ngelihat nomor HP-nya kita doakan baca latihan, Ngelihat namanya kita doakan. Lihat. Kita semakin rindu nanti. Dan itulah ahli surga yang mendapatkan payung Allah tidak tidak ada lagi payung kecuali payung Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Di saat mereka melakukan kemaksiatan harus ada gundah di hati kita, merasa resah. Baik, yang kedua adalah berdoa. Kalau tadi membuat kebaikan, menginginkan kebaikan, Makanya menginginkan kebaikan pokoknya jangan sampai ada di antara kita semarah apapun mendoakan orang lain masuk neraka atau terjerumus jangan. Mungkin kita marah orang yang kurang ajar, ngambil duit kurang ajar, menfitnah. ya Allah, masukkan surga ya Allah. Masya Allah. Sampai kita sering guyonan. Jangan dendam. Mungkin kita terlalu marah dengan orang tersebut sampai kita tidak ingin melihat wajahnya. Tapi tetap jangan doakan masuk neraka. Doakan agar masuk surga. Selesai. Kalau memang tak bisa ya mana? Baik, sudahlah. Biarpun kamu marah nggak bisa ketemu dia, tetap doakan agar masuk surga. Tambah saja ya Allah, masukkan dia ke surga tapi surga sana, saya sebelahnya. Pokoknya jangan ketemu saya di surga ya Allah. Wong surga luas kok masih mikir. Surga, surganya tidak akan mengganggu surgamu. Kenapa kita harus membenci? Kenapa kita harus tidak boleh orang lain masuk surga? Kebusukan jiwa. Sampai ada orang gara-gara orang berbuat salah kepadanya pun langsung apa? Awas, akan aku tuntut nanti di akhirat. Eh, nuntut di akhirat. Memang enak tuntut-tuntutan. Orang di padang masyar itu semuanya pengen pergi dari padang masyar. Apalagi ikut rombongan Nabi Muhammad akan meluncur seperti kilat. Lalu dia main tuntut-tuntutan ketinggalan dari rombongan Nabi saw Alaihi perlu, sudahlah. Sekarang halalkan semua orang yang berbuat dolim kepada anda. Maafkan dan maafkan, maafkan selesai sudah. Itulah ahli surga. Itu wali, biarpun nggak pakai jubah. Orang apa? Abang dada. Kita ingin di saat ada orang berbuat salah kepada kita, semenit berikutnya kita sudah lupa. Nah, ini juga akhlak Nabi yang harus ada setiap saat. Agar semakin mantap di saat kita ingin memunculkan cinta di antara kita, ingat inilah pendidikan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi Muhammad yang penuh kasih. Nabi Muhammad sangat penuh kasih dengan musuhnya sekalipun. Di dalam peperangan pun Nabi penuh kasih dan rahmat. Anak kecil jangan kau bunuh, perempuan jangan kau bunuh, orang tua jangan kau bunuh. Jangan kau bumi hanguskan peternakan karena mereka karena itu akan bisa dimakan untuk mereka. Nabi melarang. sekarang kalau ada orang Islam membunuh orang Islam, tembak, ngebom dan sebagainya. Atau itu gurunya siapa itu? Haram. Seorang muslim dibunuh, dibom. Innalillah. Ini pendidikan dari siapa? Jadi dengan mendoakan, mendoakan dengan doa yang baik inilah akan menjadi sebab kita dikabul oleh Allah. Kita dapat duluan. Makanya kata guru-guru mulia, Doa yang sangat mudah dikabul adalah doa di saat orang tidak ada di hadapan kita. Ini lebih dahsyat daripada kita pergi ke multazam sana. Karena dari hati yang bersih. Mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapannya. Malaikat menjawab, wala kami mitrin, kamu dapat duluan. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, malaikat mendoakan, wala kami mitrin, kamu dapat duluan. Sehingga para kekasih Allah yang ngerti makna ini, kalau didolimi seseorang senang. Alhamdulillah saya punya bahan untuk dikabul doaku. Awas nanti malam ya. Kurang ajar sama saya. Nanti malam awas. Ya Allah berilah rezeki yang banyak ya Allah. Semoga keluarganya baik-baik ya Allah. Uh, wali datang kepada Allah bin salim dengan hati yang selamat. Itu yang perlu kita bangun. Hilangnya cinta di antara kita menjadikan dunia ini serba merusak, serba tidak enak. Ke pasar orang bohong. Jadi pejabat culas. Jadi pegawai pun tidak jujur. Jadi atasan menindas dan seterusnya. Mau apa? Jadi apapun menjadi haram. Tukang becak banyak yang ahli surga. Seperti halnya. Orang kaya banyak yang ahli surga. Tapi kalau dasar memang nasibnya nasib buruk. Membawa becak saja harus berbohong dia. Sudah nggak ada kasih sayang. Semoga tukang becak yang dari kiri kanan kita ini ahli surga semuanya. Jujur. Lihat. Karena hilangnya makna kasih sayang ini. Hilangnya cinta. Kakak adik bermusuhan lihat. Rebutan waris. Semenjak kalau adik, bang, kalau abang butuh, pakai milik saya dulu nggak apa-apa. Itu adalah darah. Sedarah dengan kita. Baik, sekarang perlu membuka makna kasih sayang yang Rasulullah rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang tapi ini hilang dari kita. Baik, ini saja insyaallah. Amalan kita ada tiga hari ini. Yang pertama, lakukan sunnah-sunnah yang ringan dulu. Tapi ingat setiap kali melakukan sunnah, ingat siapa? Nabi Muhammad dan pastikan berat atau enggak? Enggak. Bisa enggak kira-kira? Saya tanya langsung hari ini. Anak kita. Pastikan anak kita semuanya. Dan ingatkan Nabi. Tidak cukup kita ingatkan anak kita agar melakukan sunnah. Enggak. Misalnya anak kecil kita memakan dengan tangan kirinya. Ingatkan agar makan dengan tangan kanan. Cuma cara mengingatkan yang sempurna. Ada sebagian ibu kalau melihat putrinya makan dengan tangan kirinya. Lalu diingatkan dedek kalau makan pakai tangan kanan yang bagus. Bukan itu. Akan tapi ingatkan dedek gini. Kalau makan pakai tangan kanan seperti Rasulullah. Nabi Muhammad dibawa. Nabi Muhammad bawa dalam semuanya. Putri kita mau belanja ke pasar beli baju. Ingat kena bawa Nabi Muhammad ke pasar. Jangan sampai kau pulang dengan baju yang seronok membuka aurat. Na'udzubillah. Anak kita harus dengan Nabi Muhammad setiap saat. Yang kedua adalah membaca solawat. Membaca solawat. Jangan lupa, minimal 300. Dan biasakan anak kita. Kalau tidur, Bu, mau tidur, Ibu yang telaten nanya. Bapak-bapak, Dede, Aa, Tereh, sudah baca sholawat 300 belum? Belum, Mak. Baik, saya tungguin ya, yuk. Mama temenin baca 300. Sampai tertidur gak apa-apa. Telaten. Sehingga pagi sholawat, malam. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Idolanya Nabi Muhammad SAW. Kecintaannya Nabi Muhammad. Ringan ini. Cuman kadang tidak kita biasakan di rumah kita dengan hal yang demikian itu. Kemudian yang ketiga adalah biasakan dengan kasih sayang. Kasih sayang cinta. Karena Allah. Kalau sudah ini benar cinta karena Allah, akan terwujud keindahan dalam rumah tangga, dalam kebersamaan. Sekarang permusuhan masalah mengerikan. Makanya untuk menumbuhkan kecintaan kepada sesama karena Allah, nanti akan bakal diseru oleh Allah ainal mutahabu nabi jalali mana orang yang hidup saling mencintai karena aku al yauma udhilluhum yauma illa sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah tadi yang masuk bersama rombongan di telaga Kautsar meluncur ke surga yang seperti kilat itulah rombongan orang yang saling mencintai karena Allah dengan ditandai jangan merasa nyaman jika ada orang melakukan kemaksiatan termasuk pembantu di rumah kita lihat Allah. Pembantu yang ada di rumah kita dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hati Anda sudah benar dia akan dilihat sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak akan kita biarkan melanggar, melakukan kemaksiatan. Jangan sampai Anda khusuk sholat, bahkan mungkin sering umroh, tapi pembantunya tidak sholat, Anda biarkan. Belum benar hatimu. Jangan bohong. Jangan bohong. Sebab kalau orang betul-betul mencintai kepada Nabi Muhammad, tentu akan mencintai umat Nabi Muhammad. Kalau dia melakukan maksiatan seperti halnya, kita tidak rela dia ketabrak mobil, maka kita lebih tidak rela kalau dia masuk neraka. Makanya kalau saya katakan ada orang Jumatan kok khusuk kelihatannya. Melihat tetangganya tidak sholat Jumat kok belum ternyuh, belum benar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ternyuh, tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Lihat tetangga bermaksiat. Mungkin ada kepleset dalam zina. Mestinya kita menangis. Akan tapi malah jadi bahan gonjingan. Busuknya mulut itu. Dari hati yang busuk. Menangis mestinya malah dipanggil ditutup. Jangan diceritakan. Menutup aibnya orang. Tapi kalau sudah hati busuk. Membuat lesan busuk. Menggunjing dan menggunjing dan menggunjing. Hina semuanya rendah. Nabi guru kasih sayang, Nabi guru cinta. Kepada siapapun hendaknya kita punya kasih sayang. Kita tumbuhkan makna kasih sayang yang sesungguhnya. Karena Allah sampai Nabi mengajarkan kita untuk berlemah lembut dengan kucing. Berlemah lembut dengan binatang. Bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan istri, kadang dengan suami. Ngomong kasar. Suami ngomong sama istri kasarnya luar biasa. Padahal dia ahli sujud, bohong. Jangan pamer sujud, Allah tahu hatimu. Mana kelembutanmu dengan istrimu? Mana kelembutanmu dengan suamimu? Mana, mana itu semuanya? Dengan tetangga, dengan masyarakat. Kalau sudah orang di dalam hatinya ada jiwa kasih, hati penuh kasih, lembut, indah hidup dengan siapapun. Dan dunia betul-betul terasa lapang. Sebelum masuk surga seperti berada di surga. Kalau orang hatinya lapang. Biarpun tempat sempit masih cukup. Gak apa-apa sini, sini, sini, sini. Tapi kalau sudah hatinya kotor, hatinya benci. Biarpun kelihatan di pojok masjid sana. Sudah gak enak. Dia lagi, dia lagi. Saya tidak Umar pernah sholat subuh. Setelah Assalamualaikum belum ngapa-ngapain tiba-tiba memanggil Mu'ad. Ada di sini Mu'ad. Ada ya Khalifah. Sini Mu'ad. Kenapa ya Khalifah? Aku ingin melihatmu. Sungguh semalam aku tidak tidur ya Mu'ad karena aku rindu kepadamu ya Mu'ad. Dengan sahabatnya kangen. Rindu. Ini bukan urusan syahwat. Bukan. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Mana makna cinta saat ini? Ketemu ini enggak enak, ketemu itu enggak enak. Dan dicabutnya cinta yang akan menjadikan orang beringas biarpun dia adalah seorang ustad. Ustad musuhan dengan ustad, rebutan masjid. Rebutan santri, rebutan donatur. Tapi kalau sudah Allah beri makna kasih sayang dan kecintaan di hati siapapun dia. Mungkin dia tidak punya ilmu. Ilmunya tidak banyak, akan tapi lembut penuh kasih. Mudah memaafkan. Kemudian kami seru lagi, ayo. Agar kita menjadi cinta kepada Nabi Muhammad, jadilah kita pejuang Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bagaimana menjadi pejuang Nabi Muhammad? Dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya. Ajak orang lain untuk berbuat baik. Dengan rizkinya kalau yang punya rezeki. Jangan hanya ditumpuk. Ilmumu jangan hanya dihafal di otak, perlu disampaikan. Yang punya ilmu ayo sampaikan. Maka kami menyeru kepada semuanya al-bahjah. Yang selama ini kita kita berkumpul dalam majelis al-bahjah. Al-bahjah itu punya program besar. Ada pondok pesantren, ada stasiun radio. Ada bermacam-macam program, intinya untuk memperbanyak sahabat dan kawan. Sungguh kami tidak pernah memohon kepada Allah, Ya Allah, kirimkan kepada kami tambang emas atau tambang minyak. Tidak, tidak. Tapi kami selalu mohon, Ya Allah, berikan kepada kami kawan dan sahabat ahli surgamu, Ya Allah. Sebanyak-banyaknya. Kita ingin banyak kawan dari ahli surga. Adapun yang bangun pondok itu Allah nanti. Enggak usah pakai tambang emas. Tapi semakin banyak sahabatnya lihat, ada pejabat akan selamat. Ada orang kaya bergabung selamatnya dengan kekayaannya. Kita inginnya semacam itu. Bahkan semua kegiatan di pondok hendaknya dalam irama cari kawan. Termasuk waktu pondok ingin mengadakan travel. Saya tanya, untuk apa kau mengadakan travel? Untuk menjaring orang bisa berjuang di tempat kita. Termasuk akhir-akhir ini kami pengen, kami rindu untuk mengikat sahabat kita. Kami tidak ingin ada orang datang ke pengajian hanya datang tok, tapi kami ingin mereka memiliki perjuangan ini. Sehingga program terakhir kami apa? Teruan kepada semua. Ada orang yang nyumbang miliaran, ada orang yang nyumbang ratusan juta, ada yang nyumbang puluhan ribu. Yang penting nyambung ini dulu. Sambung itu dengan lima, saya sampaikan. Tolong sambung dengan kami, dengan program ini lima. Yang pertama dengan doa, ini yang paling penting. Jangan sampai Anda melupa mendoakan majelis ini. Biar yang berjuang menjadi ahli surga, yang berada di dalamnya menjadi ahli surga. Doakan. Doakan majelis ini yang pertama. Ini sumbangan pertama bagi Anda. Agar Anda terikat dengan perjuangan kita ini. Jangan lupa mendoakan semua yang berjuang di majelis ini. Semoga diberi oleh Allah ketulusan. Dan yang belajar di, dalamnya. Diberi ketulusan dan menjadi ahli surga. Doa. Ini sumbangan yang pertama. Sumbangan yang kedua adalah tenaga. Kami seru. Mungkin ada yang punya keahlian. Kita punya program dakwah yang banyak. Tapi perlu SDM. Kita perlu pakar dalam dunia pertelevisian. Karena kita merintis televisi. Kita punya banyak stasiun radio. Ada sembilan sudah stasiun radio kita. Kita perlu jago-jago, penyiar dan seterusnya. Yang bisa ngurusi radio. Dan kita masih ingin mengembangkan radio lagi. Pondok pesantren kita. Ada pondok salaf. Mungkin ada orang yang menghafal Al-Quran. Ayo bergabung. Atau punya ilmu nahwu, sorab dan sebagainya. Ayo bergabung. Masih banyak pesantren-pesantren yang saat ini. Pesantren kita yang masih kurang gurunya. Dengan ilmunya. Yang jago dalam dunia teknologi. Ayo bergabung, kita juga butuh. IT, komputer segala macam. Ayo. Mana? Mana? Bergabung. Yang keempat adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan pikirannya. Ikut berpikir tentang kemajuan ini. Sampai kami menghimbau kepada siapapun, seorang pengusaha atau pejabat atau siapapun. Selagi duduk di meja kerjanya sebelum bekerja, tolong berpikir, Ya Allah, setelah aku mendapatkan keuntungan dari kerjaku ini, ya Allah, aku ingin menjadikan sebagian daripada ini adalah untuk perjuangan di jalan Allah. Hadirkan niat sebelum mulai bekerja. Agar semua pekerjaan kita sambung dengan Rasulullah. Mungkin gaji kita hanya 100 ribu. Mungkin 50 ribu, tapi kita niatnya benar. Ya Allah, dari 50 ribu yang akan aku dapat, aku pengen sebagian kecil aku berikan untuk Rasulullah. Allah. Jangan yang keempat berpikir. Yang kelima adalah, yang, ke, yang ketiga berpikir. Yang kelima adalah dengan tenaga. Yang keempat dengan tenaganya. Nyebarkan brosur, ngasih tahu orang ke sana kemari. Bagian daripada dakwah. Yang kelima adalah yang punya harta dengan hartanya. Berikan hartamu. Jika engkau tumbuk tidak akan kau bawa ke akhirat. Tapi yang kau berikan untuk kebaikan akan sampai di akhirat. Mendahului kita. Tapi ingat di saat ingin berbuat baik, jangan latah. Ada orang berbuat baiknya tidak terarah. Tujuannya apa sih? Makanya harus saat Anda ingin berbuat baik dengan harta Anda, dengan uang Anda, terprogram, terencanakan, mau buat apa ini. Dan kami sampaikan bahwasanya Alhamdulillah, kita membuat program radio. Stasiun radio, pondok-pondok, kemudian juga sekolah-sekolah. Untuk menolong saudara-saudara kita. Jadi kita perlu bantuan yang banyak. Dari tenaganya dan juga dari dari pembiayaannya. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah dengan doa. Ya Allah, kirimkan ahli surga bisa membantu itu semuanya. Tidak minta ya Allah turunkan emas. Tidak, tidak. Ya Allah, kirimkan orang-orang ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Ya Allah. Itu yang selalu kita minta. Dan Alhamdulillah. Setiap saat Allah kirim si A, si B datang. Membantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Itu insya Allah ahli surga semuanya. Sesuai dengan yang kita panjatkan, kita doakan. Baik ini saja. Semoga Allah menjadikan kita benar-benar pecinta Nabi Muhammad SAW. Selamat dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bu Yahya atas eh, ilmu yang beliau sampaikan untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi jamaah ibu maupun bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Dimulai dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami cintai. Pertanyaan nama saya Kipli dari Kecamatan Legok. Mau bertanya, kami punya anak umur 5 tahun Buya, namun kondisinya saat ini Allah memberikan kelebihan yang sangat luar biasa harus diurus istimewa seperti bayi. Yang kami mau tanyakan adalah kami menunda kelahiran anak yang e, menunda kelahiran karena dengan kondisi anak yang kurang sempurna. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin konfirmasi masalah pencatutan nama Buya di jajaran Rois Am di NU garis lurus. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri adalah amanat, karunia sekaligus amanat. Yang diuji oleh Allah dengan anak sakit atau mungkin bahkan idiot. Akalnya tidak ada, mereka adalah ahli surga semuanya. Untuk mengangkat derajat orang tuanya kalau sabar. Dan tidak cuma-cuma, adab ada sesuatu yang Allah siapkan untuk anda. Yang diberi oleh Allah anak semacam itu sebenarnya Allah telah siapkan sesuatu yang lebih. Suruh belajar saat ini. Belajar tabah mau dijadikan orang besar setelah ini. Adapun masalah menunda tidak perlu menunda. Yang mengurusi sebenarnya bukan Anda, akan tapi Allah yang mengurusi. Jika ingin punya anak, lanjutkan segera punya anak. Nanti yang mengurusi ada sendiri, Allah akan kirim semuanya itu. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Mungkin dengan itu akan Allah berikan kesembuhan. Jadi kalau pengen punya anak, punya anak. Apalagi seperti itu. Sampai kapan kita tunggu? Apa kita pasti bulan depan selesai? Setahun Kalau sudah gitu, tetap jalankan tugas ini dengan tulus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka katailah Allah akan memberikan lebih besar lagi setelah itu. Mungkin anak selanjutnya itu adalah anak yang betul-betul akan bisa menjadikan kesempurnaan buat yang lainnya. Jadi seorang alim besar seorang ini. Jadi jangan ditunda masalah kelahiran, biasa saja, normal. Akan tapi tetap amanat ini tolong dipegangi. Dan jangan dianggap sepele, itu lebih daripada ibadah. Ada sebagian orang ibadahnya sujud, rukuk dan sebagainya. Ibadahnya merawat anak semacam ini. Dengan penuh kelembutan. Dengan penuh kesabaran. Dan bukan kekurangan dia. Semua orang itu punya anak itu tujuannya sebetulnya bukan hanya ingin di dunia ini. Pengen selamat di akhirat. Dan anak seperti itu sama menyelamatkan kita di akhirat. Cuman kelihatannya di dunia saja kayaknya susah ya. Ada seorang ibu punya anak mohon maaf idiot. Idiot. Tidak bisa berpikir. Uh, umurnya 20 tahun tapi kayak bayi. Uh. Eh ketahuilah dia ahli surga dia. Dia ahli surga. Dia mendahului bundanya menanti di surga nanti kalau mati dia. Yang lain masih mendidik sampai alim, benar, soleh, baru selamat ahli surga. Kalau dia sudah dia, nggak ada neraka bagi orang seperti itu. Hanya di pandangan manusia saja tanya. oh anaknya idiot, anaknya setengah gila, anaknya ini ini, atau anaknya seperti itu. Itu kan di pandangan manusia, tapi pandangan Allah semua pekerjaan anda adalah ibadah. Istri anda lebih gede pahala daripada istri ibu-ibu yang normal ini. Kenapa? Lebih berat bebannya. Ajruki ala qadri nasabiki kata Rasulullah. Semakin berat, semakin gede pahalanya. Tapi harus diterima dengan kelegaan. Ada pun pertanyaan yang kedua. Banyak di antara saudara-saudara menginginkan kita untuk bergabung di sana-sini. Kita ikut grup para ulama mungkin. Grup WA para ulama sampai ada 40. Sampai tidak pernah ada yang saya baca. Mereka menginginkan kita bergabung di Malaysia, di Singapura, ada di, eh, di Arab sana rombongan-rombongan ini ingin menginginkan kita. Alhamdulillah, kita ikut semuanya. Saudara-saudara kita. Kita punya saudara-saudara kita. Kita tidak ingin punya musuh siapapun. Semua adalah saudara-saudara kita. Di dalam perjuangan bermacam-macam. Ada orang yang dengan kelembutan dan itu manhaj Ada orang dengan ketegasan. Ya. Ada orang ini semua adalah saudara kita. Potensi umat Islam semuanya. Saudara-saudara kita. Selagi mereka adalah umat. Nabi Muhammad SAW. Bahkan lihat. Kalaupun ada orang bermaksiat melakukan pelanggaran. Tetap kita hadapi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Biarpun dalam fondis kita dia adalah sesat orang keluar dari Islam. Perlu kita tarik dengan kelembutan. Tapi harus ada ketegasan. Misalnya ini adalah batil, ini hak. Ini keluar dari Islam, ini sesat dan sebagainya. Tapi bukan berarti setelah itu kita mencaci maki setiap hari. Allah tidak. Ya, seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang menginginkan kita bergabung dengan. Alhamdulillah kalau mereka menginginkan kita. Tapi ingat semuanya tahu prinsip saya. Saya punya prinsip. Saya bukan pekerjaan saya mencaci, mengolok, mengajak perang, berantem. Tidak. Saya punya prinsip. Bawa saya kemana saja tapi saya tetapkan prinsip saya. Yang selama ini saya bawa. Dakwah yang saya sampaikan. Saya manhajnya Sayyidina tidak Bakar as Saya ingin dengan kelembutan. Yang lain pakai manhaj Sayyidina Umar, silahkan manhaj Sayyidina Umar bin Khattab dengan ketegasan. Perlu ada orang tegas semacam itu. Tapi mereka saudara kita. Sekarang kita mulai diadu. Misalnya apa? Perseteruan antar FI dengan FPI dengan NO, FPI dengan Jamaah Tabligh dengan ini. Loh, ini semua kan potensi umat Islam semuanya ini. Kenapa kita harus jadi musuh? Kenapa kita harus jadi musuh? Ada musuh yang sesungguhnya orang-orang munafik dalam Islam itu yang rusak umat ini. Jamaah Tablek misalnya lihat. Dia adalah bisa masuk ke gunung-gunung sana. Saya tidak berani masuk. Kenapa harus kita jadikan musuh? Ada sebagian. Musuh kita adalah orang yang kiat hari mencaci maki dan mengolok-olok membuat kerusakan di atas bumi itu. Menanamkan permusuhan itulah musuh kita. Membuat kehancuran itu musuh kita. Ini. Tapi kalau berjuang-berjuang, bukan musuh. Saudara kita semuanya. Hanya caranya saya tidak Umar ada ketika tegas-tegas. Kita manhajim. Semuanya ternyata saling melengkapi. Antara juru dakwah dengan juru. Pondok pesantren luar biasa. Yang tablek keliling luar biasa. Akidahnya sama itu. Mereka matutiyah asyariah juga sama. Ini semua saling melengkapi. Yang di pondok nggak bisa keliling, yang keliling nggak bisa buat pondok. Berarti lengkap. Ada sebagian tempat di daerah, daerah mana itu permusuhan ini. Mencaci yang yang keliling, yang keliling mencaci yang di pondok. Loh, enggak benar. Sekarang bertugaslah seperti apa yang Allah mudahkan untukmu selesai. Orang ingin membawa kami ke sana kemari. Alhamdulillah kalau masih menganggap saya. Tapi saya punya prinsip. Saya punya prinsip sederhana. Saya punya prinsip manhaj saya semacam ini. Kita perlu Kelembutan Nabi ini harus dimunculkan. Akhlaknya Rasulullah ini hilang. Mungkin ada orang berbicara tentang akhlak pemberaninya Nabi. Akhlak tentang kedermawanannya Nabi. Akan tapi yang hilang luar biasa adalah akhlak kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mah kasih sayang. Baik itu saja Allah alam bisawab. Ya, baik mungkin dari eh, jemaah ibu-ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan saya Nelly. Saya ingin menanyakan sesuatu, tapi di luar konteks. Apakah jika orang perselingkuhan itu atas dasar izin dari Allah dan itu adalah sudah ketetapan atau kehendak Allah? Yang kedua, apakah setiap gerakan kita itu sudah digerakkan oleh Allah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terjadi pada hamba ini diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rumput yang kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak ada angin bertiup kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kupu-kupu hinggap di bunga itu kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak ada orang memukul dan dipukul kecuali dikehendaki oleh Allah. Karena Allah adalah maha kuasa dan maha berkehendak. Dan kehendak Allah tidak ada yang bisa melawannya. Seseorang berzina dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki dia berzina, tidak akan dia berzina. Kalau Allah tidak menghendaki dia melakukan, tidak akan. Kalau Allah tidak menghendaki berselingkuh, tidak akan berselingkuh. Jadi seseorang berselingkuh dikehendaki oleh Allah. Tapi ingat, bukan diperintahkan oleh Allah. Kemudian, Allah menghendaki semuanya. Akan tapi ketahuilah, semua orang diberi oleh Allah juga kehendak dalam masalah kodok kodar ini. Allah memberikan ses kepada seseorang, memberikan kepadamu kehendak. Maka dengan kehendakmu itulah Allah akan menghitung menghisap. Allah memberikan kepada seseorang kehendak. Jadi kaidahnya sederhana. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jadi kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah. Sehingga saya tiba-tiba pengen minum. Saya pengen ngangkat gelas. Itu kehendak saya. Dan Allah menghendaki saya berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak. Sehingga dengan kehendakmu itu memilih. Cuman biasanya urusan zina. Ada unsur nikmat di dalamnya. Sekarang suruh di depan anda ada api. Suruh pegang. Mau enggak? Loh kenapa kau enggak mau? Jangan berkata Allah tidak menghendaki. Karena engkau bisa memikir. Karena ini musibahnya sesaat terlihat. Orang sering menggunakan istilah kodok kodar untuk main-main. Di saat berzina kan ini dikehendaki oleh Allah. Oh iya ada ceburan neraka juga dikehendaki nanti oleh Allah nanti. Allah memberikan kepada kita akal. Sekaligus Allah berikan kepada kita kehendak untuk menggunakan akal dan kehendak kita untuk memilih ada dua jalan. Kalau ada orang masih berkata bahasanya, lah kalau memang dikehendaki oleh Allah ya, ya Mau gimana lagi? Oh bagus, ambil palu langsung cecet jidatnya. Kenapa? Dikehendaki oleh Allah. Apa dia? Orang suka main-main kehendak. Ada. Urusan maksiat sama urusan akhirat saja kita ngentengin. Tapi urusan makan gak pernah seperti itu. Ada gak setiap pagi ada orang nongkrong di depan rumah lalu berkata, kalau memang Allah mengendaki saya kenyang, biarpun saya tidak ke dapur pasti saya kenyang. Ada nggak orang ngomong gitu? Ibu ada tidak kira-kira? Di pagi hari ada orang duduk. Kalau memang Allah mengendaki saya kenyang, pasti nanti saya kenyang. Kenyang sendiri. Tidak ada. Kenapa harus ke dapur ngambil ini? Karena punya akal. Dan diberi Allah kehendak. Sama urusan kemaksiatan juga semacam itu. Urusan ketaatan juga semacam itu. Cuman urusan maksiat sama ketaatan itu saja lupa. Seolah-olah nggak ikut-ikut kita ini. Tapi urusan makan ikut-ikut dia. Setiap pagi kenapa harus Cikarang itu kok padat pegawai? Karena dia cari dulu duit. Kenapa kok tidak ada yang ngomong? Kalau memang saya harus dapat duit, biarpun saya duduk di rumah kan dapat duit. Tidak ada yang ngomong gitu. Allah memberikan kepada seorang hamba kehendak. Kalau kehendakmu dicabut oleh Allah unik. Sate itu enak enggak sih? Bakso. Tapi ada orang enggak suka. Kenapa? Lagi demam. Loh kenapa? Enak enggak Loh kok bisa? Karena Allah sudah menarik kehendak dari dirimu. Gak bisa makan. Menunjukkan bahasanya kita itu ada kehendak. Bukan bukan tidak ada kehendak. Saya ada kehendak. Tapi kehendakku ini karena dikehendaki oleh Allah. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Di saat Allah tidak menghendakimu berkehendak, kau tidak akan berkehendak. Males. Mengaji males, karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Tapi kok semangat, kenapa anda datang ke sini? Allah menghendakimu berkehendak. Maksiat pun demikian. Allah menghendakimu berkehendak. Kehendakmu ini kau gunakan untuk apa? Untuk maksiat. Maksiat dihitung. Lah kalau orang sudah jatahnya di sorga, biarpun maksiat kan tetap masuk sorga, Kan gitu. Kalau memang jatah saya masuk sorga kan biarpun saya maksiat kan tetap masuk sorga. Jawab, siapa yang bilang ente masuk sorga? Ente tahu kalau ente ahli sorga? Tidak tahu. Atau sebaliknya, ini pemalas nggak mau beribadah. Biarpun ibadah banyak kalau saya ahli neraka, kan tetap di neraka kan. Siapa yang bilang ente ahli neraka? Jangankan kok masa depan di akhirat. Semenit berikut ini saja kita tidak tahu kita mau ngapain. Berencana sih iya. Maka Allah memberikan akal. Maka dengan akal itu memilih. Jakarta mana sana mas ini? Kanan begini. Sana ya. Anggap saja Jakarta adalah ke kanan. Terus Tangerang ke kiri. Eh, serang ke kiri. Jakarta ke kanan, Serang ke kiri. Ada orang yang sok ber, bersandar kepada takdir, ketentuan Allah. Kalau sudah ditentukan, pasti. Ntar. Sekarang ada berita, ibu dapat hadiah 10 juta. Cuman tolong diambil di Jakarta. Jangan 10, terlalu sedikit. 100 juta. Tapi ngambilnya di Jakarta. Ditanya ibu sehat, sehat. Akalnya sehat, sehat. Ibu dapat hadiah 100 juta. Tapi waktunya terbatas bu. Besok jam 10 sudah harus diambil. Ibu keluar dari masjid ini. Jakarta ke kanan. Ke kiri ke Serang. Kira-kira ibu yang punya akal sehat ini mau ngambil duit belok kanan atau belok kiri? Kanan, karena sehat. Kenapa kau tidak bilang belok kiri lalu berkata, kalau bang jatah saya nyampe ke Jakarta pasti nyampe. Tidak ada yang ngomong gitu. Satu pun tidak ada. Hanya orang gila dia. Pasti akan belok ke kanan. Tapi yang belok ke kanan pasti nyampe atau belum? Belum tentu, mungkin tabrakan di tengah jalan. Tapi dia nggak tahu kalau bakal tabrakan. Dia tidak tahu kalau bakal tabrakan. Makanya tabrakannya tidak ngerti. Kalau ngerti tidak bakal berangkat. Jadi semua yang terjadi semenit berikutnya kita tidak akan tahu. Maka jangan sok tahu. Yang punya skenario adalah Allah. Yang punya cerita adalah Allah. Allah tahu si fulan di neraka, ini di surga. Ini di neraka, ini surga. Allah sudah tahu. tahu. Makanya pertanyaannya, apakah seseorang di surga sudah diketahui oleh Allah? Sudah. Apakah sudah ditentukan oleh Allah? Sudah. Cuman yang tahu hanya Allah, bukan ente. Loh, lalu saya bagaimana? Ente titi jalanmu. Kulun milsarun lima kulikolah. Allah sudah menjelaskan. Jalanmu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang kamu ahli surga, kamu akan dimudahkan meniti jalan surga. Kalau memang kau ahli neraka, pasti susah menuti jalan surga. Maksiat. Makanya ada orang berzina dan sebagainya. Allah kehendaki. Allah menghendaki. Akan tapi dia memilih perzinaan adalah pilihan dia. Nah, makanya ini jangan sampai ada orang jabriyah mendesbatkan. Kalau zina ini kan Allah yang menjadikan saya zina. Ya Allah nggak usah menghukum saya. Kan semuanya kehendak Allah. Iya. Kayak tadi, masuk coplok mata celok. Lalu oh, jangan marah. Kamu nyolok mata saya sakit nih. Oh, jangan marah kepada saya. Ini kan Allah menghendaki saya nyolok matamu tadi. Itu. Selesai. Ada orang aneh-aneh memang kadang-kadang. Sok pakai Allah, Allah, Allah, Allah. Baik, sederhana ya. Kita perlu. Semua yang kita lakukan adalah dikehendaki oleh Allah. Tapi kita semua sadar. Allah berikan pada kita kehendak. Menurunkan tangan, mengangkat tangan. Maju mundur adalah Allah. Memberikan kehendak kepada kita. Maka kehendak itulah anda, anda gunakan. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Namanya akidah tengah-tengah. Sementara ada kodriyah. Kodariyah sana. Kodariyah mengatakan. Aku bisa. Dengan diriku sendiri. Seolah-olah lepas dari Allah. Satu jabariyah kayak tadi. Ya zina Allah. Mabuk Allah yang menjadikan saya mabuk. Ah, ini kutub ekstrim. Ahli sunnah asyariah yang sering disebut dengan tarikas al-kasbu. Barangkali ustad-ustad yang bingung menerjemahkan al-kasbu. Al-iktisab. Terjemahannya sederhana. Allah menghendakimu berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak. Maka engkau berkehendak. Kehendak Allah menghendakimu berkehendak. Maka engkau berkehendak untuk maju, mundur, makan, tidak makan. Maka akan dihitung dengan kehendakmu itu. al Kehendak di dalam hatimu. Sehingga dihitung. Karena engkau menghendaki zina, maka zina. Makanya di saat zina tidak berkehendak, dia tidak akan dihukum oleh Allah. Siapa? Diperkosa. Tidak menghendaki. Maka tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menghendaki. sudah Sederhana. Allah alam bisawab. Cukup insyaallah. Pertanyaan kedua apa tadi? Cukup berada. Baik. Sudah malam waktunya. Apa ini? Ah. Ini ada program. Kami ingin mengikat di antara saudara-saudara kita di Cirebon ini kata mulai. Saya ingin semuanya ingin memiliki merasa memiliki dakwah ini. Sampai yang terakhir program kami apa? Sambunglah dengan kami biarpun hanya dengan memberikan barang rongsok. Kita umumkan di radio, kita sebar promo di sana sini. Kalau ada seandainya ada orang, mungkin dia tidak pernah sholat. Kok mendengar berita ini kok tergerak untuk memberikan panci bolongnya? Panci bolong, nggak berharga di rumahnya. Itu sebetulnya tanpa dia sadari dia telah membuka hatinya untuk kita masuki dengan dakwah. Coba biarpun apa? Oh ya ambilkan saya punya panci bolong. Dia tidak sholat, dia pernah ngaji. Lalu tiba-tiba ada program dari pondok dia memberikan panci bolong sama kipas rusak. Maknanya apa? Dia sudah tidak menjadi musuhnya pondok. Akan kebuka untuk pondok. Dan dia merasa menyumbang dan merasa memiliki. Dan ini kami suarakan di Cirebon, meludak. Urusan program barang rongsok ini. Sampai bukan bukan, bukan rongsok pun dijadikan rongsok. Hanya pengen sambung. Yang rongsok beneran berikan rongsok agar sambung dengan kita. Kita perlu ada sambung. Dan sambung itu menjadikan istiqomah. Sampai mati nanti. Ini adanya di Cirebon. Dan di sini harus ada nanti akan kita buatkan gudangnya. Dan kita bukan hanya sekedar jualan rongsok. Yang bisa digunakan untuk pondok, digunakan pondok. Ini. Jadi kita ingin mengikat saudara-saudara kita. Dengan cara apapun. Jadi agar lebih mantap lagi. Coba, saudara kita biarpun dia tidak sholat. Karena kemarin telah memberikan kepada kita panci bolong. Besok kalau saya kirimi video, insya Allah mau denger. Tapi kalau nggak kenal apa-apa, langsung saya kirimi video apaan nih. Hmm, dibuang mungkin. Karena dia telah membuka hatinya dengan memberikan bantuan biarpun hanya barang rongsok mengikat. Yang lebih gede tentu ikatan lebih kuat. Tapi sekecil apapun jangan meremehkan ikatan. Berikan rongsokmu. Cuman di sini belum dibuatkan gudangnya. Dan kami seru kepada para kiai, para pondok pesantren hendaknya punya program ini. Karena tidak semua orang bisa membantu dengan duit yang utuh, yang benar. Tapi banyak di rumahnya barang rongsok. Tapi jadikan yang penting sambungnya itu. Masalah nanti tidak bernilai. Mungkin kita mengambil barang nggak ada artinya. Tapi ketahuilah, ada orang yang rindu untuk membantu, itu yang kita inginkan. Saya butuh hati. Kalau sudah hatinya diberikan, beres. Maksudnya di saat dia ikut membantu dengan apapun yang dia berikan, dia telah memberikan hatinya. Yang jelas tidak ada permusuhan antara kita dengan dia. Kalau ada permusuhan nggak mungkin. Hmm, ya nggak usah. Tapi sudah memberi panci bolong, kita serusak, sudah kebuka hatinya. Kita kirim referensi radio kita, dia akan mendengar. Hingga akhirnya menjadi ahli sholat. Nah, kemudian radio kita akan kita besarkan. Radio kita yang dari Bogor itu akan kita jadikan AM-nya nanti akan sampai ke Serang sana nanti sampai ke Lampung nanti. Cuman ini perlu biaya besar. Dan insya Allah kita ingin yang biayai ini adalah para pecinta-pecinta dakwah semuanya. Biarpun hanya dengan uang satu ribu rupiah. Seribu rupiah. Sebulan. Atau sepuluh ribu sebulan. Atau seratus ribu sebulan. Karena memang perlu dana besar. Dan kita ingin membuat setiap tahun itu kurang lebih kalau bisa sepuluh radio kita inginnya. Hari ini tak akan buat di Singkawan, kita di Pontianak. Kita terus ingin bertambah agar dakwah kita semakin luas. Dan itu perlu biaya besar. Tapi ingat, kita tidak akan meremek, merengek datang ke rumah seseorang. Akan tapi cukup orang mendaftar. Misalnya, Buya, saya ingin diambil di rumah saya setiap bulan ribu rupiah. Buya, saya ingin didatangi di rumah saya. Saya senang ingin rutin. Agar apa? Tidak lupa. Kalau memberi sekali, boleh, bagus. Akan tapi kita ingin setiap bulan tuh ingat. Oh, kita harus memberikan. Sampai nanti tidak sampai di situ anak kita pun sudah kita ajari, "Dede, ada uang uang jajan kan?" Iya. Tolong uang jajannya disisakan 100 rupiah ya setiap hari. Untuk apa, Mi? Untuk berjuang. Disiapkan kotaknya. Jadi setiap pulang sisakan untuk berjuang dakwah, membuat radio, membuat ini. Diam-diam mengajari anak kita kepada kemuliaan. Jadi kalau berbuat baik itu ajari anak kita. Misalnya kita kasih uang jajan ribu sehari. Dedek ribu sehari. Kalau beli bakso harga bakso 3000, bilang sama tukang baksonya. Tukang bakso, saya nawar 3800. 200-nya untuk 200-nya untuk dak dakwah. Anak kita kita latih semacam ini. Diam-diam anak kita merasa memiliki dua dakwah. Merasa memiliki perjuangan. Mau disuruh mondok gampang. Mau disuruh ngaji gampang. Karena hatinya sudah sambung dengan kemuliaan. Ajari ini di rumah kita. Makanya ini kami seru. Barangkali ada yang mau bergabung. Tapi dengan sukarela. Nanti tinggal ditulis di formulir ini. Saya siap setiap bulan untuk memberi seribu rupiah. Tidak usah banyak-banyak. Atau sepuluh ribu rupiah. Atau lima ribu. Yang penting Anda harus sambung dengan. Kalaupun tidak, tidak ada masalah. Ini hanya ide yang diberikan oleh kawan-kawan. Termasuk rongsok saya. Idenya itu pengen nyambung terus. Kalau masalah banyaknya, yang bangun pondok adalah Allah. Yang berikan radio hakikatnya adalah Allah nanti. Jangan khawatir. Cuman kenapa ini kita gugah? Saya pengen hubungan kita itu lebih dari sekedar hadir di majelis ini. Kalau hadir majelis itu lupa, paling ingat-ingat menjang pengajian lagi ingat, oh ada pengajian buaya ya ini tuh. Tapi kalau ada begini mikir setiap hari masukkan kalau ke kalengnya 100 rupiah. 100 rupiah. Untuk siapa, Mi? Untuk Al-Bahjah. 100 rupiah setiap hari. Sebulan berapa? 3000 rupiah. 3000 rupiah tinggal dua 2000 menjadi berapa? ribu. 5000. 5000 saja kali ini berapa? Itu yang lima ribu, Maka jangan meremehkan makanya. Kita tidak minta gedenya, tapi saya minta hati Anda semuanya. Kata Rasulullah, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrutin." Takutlah kepada api neraka biarpun dengan separuh biji kurma. Biarpun separuh biji kurma. Sekecil apapun kalau engkau tulus, kalau Anda tulus menjadi sebab pengikat yang sejati. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Nanti diisi formulir yang berkehendak dan dikembalikan. Dan dikembalikan dan nanti dibaca yang bagus dan tidak memberatkan ini. Formulir ini hanya untuk mengikat hati saja. Biarpun seribu, gak ada yang tahu nanti. Antara tim dengan anda. Tidak akan diekspos ibu ini memberi seribu, dua ribu, gak ada. Bahkan memberi yang satu miliar pun tidak akan disebut nanti. Sebab yang dibutuhkan adalah hati. Hati anda sambung dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian rutin dengan Ustadz Syekh Abu Hanifah di Pasar Kemis nanti di Villa Tangerang di Al Muhajirin yang dulu Buya pernah ada di sana ya. Dengan chef itu anak kita santri kita yang alhamdulillah sudah anu. Ini insyaallah setiap Selasa keempat. Maulid Akbar Al-Bahjah Tangerang dengan kami Sabtu malam Ahad. 22 Rabiul Tsani di Tempat di Villa Ilhami, Jalan Kodar Raya Islamic Village, Karawaci, Tangerang. Oh ini ada memang. Kapan ini? 20 Rabiul Tsani, 30 apa? Januari. Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad. Baik Insya Allah ya. Maulid besar kita Insya Allah. Mohon dihadiri Sabtu malam Ahad tanggal 20 Januari. Berarti kita lebih sering ketemu lagi. Insya Allah. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdhurna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan permusuhan di antara kami ya Allah. Kami ingin di saat bertemu dengan sahabat, saudara-saudari kami dengan penuh kecintaan. Dengan penuh kerinduan, Ya Allah. Jangan sampai ada kezaliman di antara kami, Ya Allah. Ya Allah. Jangan sampai ada kezaliman di rumah kami. Jangan sampai ada kezaliman di masyarakat kami. Dan kami mohon ya Allah. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami. Jika ada orang menyakiti kami. Jika ada orang aniaya kepada kami. Jika ada orang menfitnah kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mereka masuk nerakamu ya Allah. Sebesar apapun kejahatan yang mereka lakukan untuk kami. Mereka juga umat. Mereka juga hambamu. Maka ampuni dia dan berikan kesadaran. Dan jadikan mereka hamba-hamba yang soleh dan solehat. Ya Allah. Ya Allah kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami selalu ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Setiap langkah kami, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Gerak-gerik kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin selalu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah jangan sampai kami lupa dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kebanggaan kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga di dunia kami hati kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami kelak di surga selalu bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, kami mohon berikan di hati kami kasih sayangmu agar kami bisa berkasih sayang sesama kami Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu Ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang telah berjuang bersama kami lalu tidak kau terima amal baik mereka ya Allah. Dan kami mohon kirimkan bersama kami orang-orang ahli surgamu. Pejuang-juang ahli surgamu. Siapapun yang berjuang bersama kami, jadikan mereka ahli surgamu. Dan kirimkan bersama kami pejuang-pejuang yang tulus dari ahli surgamu, ya Allah. Perjuang yang tulus dari ahli surgamu, ya Allah. Kirimkan kepada kami, ya Allah. Yang ikhlas, Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, jaga anak-anak kami semua. Jaga iman kami, jaga akidah kami. Dan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Rabbana الله عليه وسلم ربنا Wa في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Wa النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله alamin al الفاتحة Ada yang sakit Minta doa untuk bacakan fatihah Dan juga ada yang meninggal dunia Semoga diampuni oleh Allah. Dan yang sehat semakin sehat. Al-Fatihah. Sobat Terima kasih. Mohon maaf. Mohon doa selalu di taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jemaah yang mau selamat silakan selamat tapi nggak usah nggak usah memeluk dan cium ya. Yang selaman silahkan Yang tertib, yang tertib Tolong teman-teman Berbaris yang tertib Silahkan yang mau selaman-selaman Tapi nggak usah uh, peluk cium ya bagi jamaah yang ingin ikut berpartisipasi dan ikut berjuang dalam pengadaan mesin radioku AM 1089 silakan untuk menghubungi teman-teman e, tim di bagian pendataan. Sekali lagi kepada jamaah yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan mesin radioku AM untuk menemui teman-teman tim di bagian pendataan di depan. Bagi jamaah sekali lagi yang ingin berpartisipasi